Bagaimana sikap kita terhadap pusat Zulkarnain setelah adanya tahdir dari Syekh Rabi antum terapkan sekarang kaidah yang saya sebutkan tadi. Kok meneng wae? Kalam Syekh Rabi mu'tabar dari seorang alim jadir orang yang ulama besar yang ahli dalam bidang seperti ini sangat tahu siapa yang dibicarakan, siapa men, siapa bagaimana surat terjangnya, bagaimana dakwahnya, sangat tahu. Tidak ada itu bukan omongan keceplosan tidak. Karena beliau sampaikan di depan banyak orang di masjid rumah beliau diulang-ulang, diulang-ulang, bukan keceplosan. ada itu. Sikapnya bagaimana? Kalamnya para ulama yang berkaitan dengan masalah khabar itu kalam yang makbul, masuk dalam kategori khabar siqah. Beritanya seorang yang terpercaya, beritanya orang yang adil, ulama besar pada masanya, diakui keilmuannya, diakui sebagai orang ahli dalam bidang sebagainya. Konsekuensinya diterima ucapan ulama tadi, jangan kemudian ditolak. Kul katakan kami wa anak, kami dengar, kami taati ya sih. Kami terima. Hadalah. Walaupun itu gurumu. Walaupun orang yang kamu puja selama ini. Orang yang Loh, iya begitu. Itu si Rafi yang mengatakan. Terima. Jangan kamu tolak. Jangan sukbon dengan si nya, Cuma jika ada penyimpangan dalam hati kamu. Allah saya dengan seubon sama si nya, Si Rafi tergesa-gesa. Loh. Maaf nampaknya Anda ini sudah mulai ada ciri-ciri salafi, salafi imitasi. Nah, sama ulama kok kayak gitu. Terima. Yang kedua, amalkan konsekuensinya. Cara mengamalkan konsekuensinya, apa ucapan syekh tadi? Kalau ucapan syekh tadi berkaitan dengan perkara-perkara prinsip, perkara-perkara yang sangat mendasar, maka panjang konsekuensinya. jadi Ketika belum mengatakan Rasulullah mutalawin si ala al halabi fil makr itu berarti masalah prinsip dakwah usul dakwah tukang makar pelintan wajahnya banyak lakat wah ini nggak nggak sembarangan ini serius ucapan yang sangat keras konsekuensinya ya sementara tidak taklim sama beliau dulu sementara tidak mendengarkan ceramahnya beliau dulu CD-CD yang terkumpul dirapikan, dimasukkan di laci, kunci yang rapat. Nah, maka lama makalah dikumpulkan, masukkan di kaki, kunci yang rapat. Tidak mungkin ngundang beliau datang ke Ngawi atau kemana tempat-tempat yang antum itu. Tidak mungkin tahu dakwah dengan beliau. Wah, kata sesuai dengan konsekuensi kalam ini tadi. Diwaspadai permainan dakwahnya, diwaspadai gerakan-gerakan dakwahnya sampai beliau rujuk kepada al-haq dengan rujuk yang jujur, taubat dengan taubat dan nasuha, normal kembali. Barakallahu Atau Syekh bin Hadi menjabat fatwanya, memuji beliau, mentasbih beliau, dan segala macamnya, rujuk kembali, normal kembali. Barakallahu Jangan mengatakan, oh, masa beliau yang demikian Tak mungkin. Beliau kan muridnya Syekh Mukbil. Beliau kan muridnya Syekh Soleh Fauzan. Muridnya Syekh Robi. Ya kok gurunya sendiri yang ngomong begitu? Tapi lebih mengokohkan lagi para pelaku. Nah, kita semuanya hilangkan. kan al-haq. Muliakan al-haq. Agungkan al-haq. Ikuti al-haq. Di antaranya dengan mengikuti kalam ulama kita. Barakallahu fikum. Itu sikapnya seorang ahli sunnah. Nah, saya dong? Hakata ya. Ini anda usah panjang-panjang. Tapi nyatanya ya begitu ya. Begitu turun kasus nyata seperti ini, tidak sebagaimana yang dibayangkan. Yang tasuk. uh, banyak. Fanatik luar biasa. Yang takut buta luar biasa Nah, dieluk-elukan, dibela-bela ustadznya, dihantam yang lainnya. Wah, dijuluki dengan julukan yang macam-macam. Sampai yang terakhir yang saya terima dengan SMS, dijuluki kerasukan jin, kerasukan seton, dan segala macamnya. Allah, Ustaz. Dirukia. Nah, ilah ya Allah. Subhanallah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, kulli hal hakadha ya Barakulah, barakallahu Di Diamalkan konsekuensi keterangan para ulama tadi sampai ada berita yang lain yang menunjukkan beliau tobat dengan tobat nasuha diakui oleh para ulama atau Syekh Rabi mencabut fatwanya mentajia beliau menguji beliau normal kembali sementara semuanya di blacklist Barakallahu fikum. Hadza Ya sebagaimana antum dulu meninggalkan Ja'far Martalib. Padha Lebih besar Ja'far Martalib bahkan. Ya apa ya? Nyatanya loh di hati-hati antum-antum yang lama-lama ini masih ada harapan-harapan kepada Ja'far bin Thalib. Ya apa ya? Guyubi, ya, ya apa ya? Allah musta'an. Naam ya kan. Al-haq kedepankan. Mauqif yang sahih dahulukan. Barakallah. Terkait dengan pandangan takdir, Allah takdirkan beliau demikian kenyataannya sekarang, antum kasihan sama beliau. Doakan kebaikan untuk beliau, doakan taufik untuk beliau, Eh, doakan supaya beliau dikasih taufik, kita bertaufik dengan taubat dan nasuha. Tapi terkait dengan syariat, mau ke syari, tunjukkan yang sebenarnya. Ya, ini ucapannya Syekh Rabi, saya terima, saya amalkan konsekuensinya, maka saya nggak lagi demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, sampai jelas taubatnya atau Syekh Rabi mencabut fatwanya. Pada diam, ngaji lagi, taklim lagi, sibuk belajar lagi, yang ini, indah al-amr,